السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وفي نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله كمسلمين ومسلمات من الله سبحانه وتعالى هذه ini kita berkumpul di sini untuk melanjutkan materi tentang muamalat al-maliyah. Pada pertemuan sebelumnya tepatnya di di mana kemarin? Hah? Eh, lupa. Masih ingat pelajaran kemarin? Silahkan Saya mesti ingat Betul jual beli Jadi dari awal sampai akhir isi juga jual beli Ha? Rukun syarat Jual beli setiap akad Apa saja rukun syaratnya Rukunnya apa saja saya Uh, Al-Aqidain Orang-orang akad Jual beli Terus apa lagi langsung bantu Kan angkat, angkat ijab dan kabul terus apalagi yang ketiga apa rukunnya makut ijab kabul sudah ijab kabul sudah mau nikah lagi memang <laughs> sudah ijab kabul ijab kabul ijab kabul <laughs> sudah sih Al-Aqidain pelakunya Kemudian akadnya Kemudian makud alai atau objek yang dilakukan terhadap tersebut adalah akad. Persyaratan objek juga sudah kita bahas. Maka sebuah transaksi baik itu jual beli ataupun ijarah siapa punya jual beli barang atau jual beli jasa ataupun sah jual beli uang yang ini gampang terkena riba dan insya Allah ini besok kita membahas dalam masa riba dan ini penting karena anda saat berhubungan dengan mata uang yang berbeda. Yang Anda terima di sini mata uang yang apa? Real. Yang Anda butuhkan nanti di Indonesia yang atau dikirim ke keluarga atau dipakai di Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Maka penting wajib Anda pelajari nanti tentang ini tukar tukar mata uang. Pertanyaannya ke ini tadi. WhatsApp mulai bertanya mereka ya. Ya, ada pertanyaan. Sudah tiga pertanyaan. Yuk kita jawab dulu? <laughs> Oke. Maka <clears throat> penting ini kita pelajari tentang hubungan dengan kehidupan kita. Dan Allah mengatakan kepada Rasulnya, Ya iya Rasul, kulunat tayyibati wa amalu salihah ini bima ta'amaluna alim Allah mengatakan wahai para rasul makanlah makanan yang baik-baik dan beramal salat di sini dikatakan oleh Syabrah Muda Sir Sa'adi dan tafsirnya bahwa Allah memberitakan makan dan beramal salat dengan waw dan jamak penggabungan artinya tidak bisa seorang beramal salat bila dia makan bukan makanan yang halal lagi baik Jelasan saya ini Tidak bisa Orang yang mendapatkan makan dari hasil curi Bisakah digunakannya Kemampuan yang tubuh yang diisi dari pencurian dari untuk beribadah kepada Allah Bisa atau tidak? Tidak Dan syaratnya juga Anda yang beribadah kepada Allah Yang mendapatkan harta yang mengapa harta yang tidak halal dan baik Bisa? Tidak bisa Karena pentingnya ini Allah mintakan kepada para Rasul sebelum kau dah pernah beriman. Ya ayuh Rasul, bulu minat tayyibati wa'amalu sahihah. Maka mempelajari hal yang Allah yang haram. Mana rukun dan syarat dari jalan ini. Penting sekali kerana semua juga dengan ibadah anda. Jelas suaranya? Ah. Bila terpenuhi rukun dan syarat jalan tadi, lengkap syarat al-aqidah. Masih syaratnya apa saja? Al-aqidah apa syaratnya? Hadir kemarin siapa? Cuci tangan yang hadir kemarin, biar bisa saya tunjuk orang yang menjawab. Cuci tangan siapa yang hadir kemarin? Subhanallah. Enggak ada hadir. Terus <laughs> siapa yang siap? Siapa yang tahu? Apa syarat al-aqidah kemarin? Balik berakar kemudian tidak terpaksa ini syarat orang yang berangkat. Syarat akadnya apa? Syarat akadnya ada ijab dan ada kabul. Ijab kabulnya mesti dengan kata-kata atau tidak? Tidak mesti dengan kata-kata. Kemudian syarat makhluk alaihnya masih kita sudah kita bahas. Syarat objek akadnya harus dimiliki sebelumnya milik pelaku kedua akad. Ya, sebelum dilakukan akadnya kita mengungkapkan jadi miliknya dia maka tidak boleh tidak halal menjual barang yang bukan miliknya kemudian bendanya benda yang halal dan yang suci untuk akadnya ya. kemudian sekarang kita tentang gharar ya. tidak mengandung unsur gharar dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur Haram apa itu Muharram? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Muharram apa? Hah? Tidak jelas begitu. Tidak jelas. Yang lain spekulasi lagi yang lain judi masya Allah mana yang betul ini apakah yang sama yang betul ada yang judi atau spekulasi Beliau yang jawab saja bisa jadi salah. Jawabannya dia sama-sama tidak jelas. Beliau asal jawab saja begitu dia <laughs> jawab. Al-Ghafar ada. Fadal Syekh. Maksudnya bagaimana menurut sekuan Barang tidak jelas Ya Maju Al-gharad dalam majhulul akibah. Pada saat dilakukan akad tidak jelas akhir kesudahan dari akad ini. Jelas suaranya? Suara saya jelas atau suara saya gharad? Hah? Mic-nya dimundurin. Baik. Sekarang jelas? eh. <clears throat> majhulul akibah yang tidak jelas akadnya tidak jelas gharat ini ketidakjelasan ini pada saat akad nggak jelas bisa jadi ketidakjelasan pada harga atau pada barang atau pada akad ini mengenung orang. bila tidak bila ter, bila ada salah satu unsur ini tidak jelas harganya atau barang tidak jelas atau akad tidak jelas maka jual ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar wa an bai'il hasah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar yang tidak jelas tadi. Kemudian beliau juga melarang menjual, menjual kerikil, hasah, atau kerikil. Apa yang maksud dengan jual, jual kerikil ini? Silahkan. Kerikil mentera gimana caranya tak? Ah, baik. Bukan maksudnya jual beli kerikil tidak boleh. Ada kerikil di Arab. Di mana ya Afi? <laughs> baik. Jual beli hasil seperti yang dikatakan oleh beliau yaitu شو اسمه شيخ Abu Jasim Zubair bin bin Munawir Munawir atau Munawir Munawar Baik insyaallah Betul yang dikatakan oleh beliau bahwa jual beli hasil dalam Rasulullah SAW tidak jelas ukurannya. Ya, dia berdiri dari sini dia mengatakan tanah saya ah panjang ke belakang itu dari tiang itu sampai tiang itu. Panjang lebarnya dari sini sampai tiang sana. Tapi saya tidak jual semuanya. Saya jual dari lebar ke sana betul, tapi kesananya sejauh lemparan saya waktu ini. Jelas? Jelas atau tidak ini? Saya jual ini dengan harga senilai 10 juta rupiah. Mau Anda beli? Mau beli atau tidak? Kenapa nggak mau beli? Karena di masjid gitu ya. Karena masjid muncul belikan. Ini contoh Anda itu rata tanah ya. saya. Yang kedua tidak boleh karena tidak jelas jam lempar ini berapa meter. Bisa jadi saya lemparnya sedang semangat kuat. Bisa jadi lebarnya bisa menjadi 30 meter. Bisa jadi saya lagi lemah, lagi lesu. Cuma sampai 20 meter. Harganya sudah jelas tadi. Maka ini bilang Rasulullah karena tidak jelas ukurannya. Paham? Tapi sekarang dia mengatakan saya jual sejauh lemparan saya. Ya. Tapi tunggu dulu saya lempar dulu. Saya lempar Bismillah. Ah, ah, itu sana. Ya. Saya jual ukuran lebarnya ke sana, panjang lebar ke sana itu, panjang ke belakangnya seperti yang sudah saya gambarkan, seharga 30 juta. Bolehkah ini dijual? Sah jual beli atau tidak? Ha, jawab. Hah? Tahu meternya berapa meter? Hah? Enggak tahu, sah atau tidak? Hmm, subhanallah. Sah atau tidak? Sah. Baik, oh, iya. Itu yang betul. Walaupun anda tidak tahu meterannya, tidak ada syarat sah jual beli itu meterannya tahu. Yang penting jelas ukurannya. Ukuran sekarang dari pas jatuhnya lemparan batu, lebarnya. Mulai dari pas dari lemparan batu. Sekarang kelihatan atau tidak batu sudah Kelihatan kalau tadi belum dilempar dia, itu yang tidak sah. Dengan mengusur gharar besar. Kalau sah sudah jatuh, tetap ada gharar atau tidak ini? Hah? Tetap ada gharar atau tidak? Ada. Sah atau tidak ini? Sah, karena gharar tidak diharamkan mutlak berbeda dengan riba. Dalam transaksi muamalat, gharar tidak diharamkan mutlak berbeda dengan riba. Jelas ini? Wadah. Kalau diharamkan mutlak nggak bisa anda beli mobil. Bisa anda beli mobil? Bagaimana anda jelaskan yang di dalam mesinnya? Berapa umur bautnya berapa? Berapa apanya pistonnya panjangnya berapa? Bisa dijelaskan? Hah? Jelas bagi anda berarti jual beli mobil Jelas atau tidak? Tidak jelas. Sah jual beli mobil. Tapi horor tidak boleh. Sedikit, nah, sedikit boleh. Maka kalau tadi lemparan batu jatuh, setelah jatuh dibilang sekian harganya, walaupun tidak tahu ukuran meterannya, sah atau tidak ini? Sah. Gharal tidak mutlak diharamkan. Dan ini kesepakatan para Gharar yang diharamkan bila unsur gharanya besar. Kalau gharanya kecil, boleh. Kalau gharanya kecil, boleh. Anda beli Indomie itu bungkus. Itu berapa gram isi minyak? Hah? Berapa? Eh, benar atau 55? Yang jumbo itu tadi sah. Nggak tahu kan Pak gramnya? Sah nggak jam ini? Yang jelas sah nggak sah lah ini makan itu kan. <laughs> Karena baru hah Ya, tulisannya halal <laughs> bukan berarti mengandung musuh. bukan berarti tidak ada horornya. Lain, tulisan halal itu dia kepada zatnya kalau gharar ini kepada cara transaksinya berbeda itu ya. maka gharar yang kecil dalam muamalat boleh tidak mutlak diharamkan berbeda dengan riba yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya gharar yang kecil boleh tapi nisbah ghararnya besar ini dilarang Nisbah orang yang besar ini benar. Anda beli buku ini atau tidak sebagian Anda? Nah, beli. Pada waktu dibeli berbungkus plastik atau tidak? Tahu Anda isinya apa? Tahu dari mana berbungkus plastik? Hah? Percaya saja. Tapi mengenai goror atau tidak? Siapa tahu ada halamannya tiga, tiga halaman betul-betul kosong. Saya ada kan begitu? Goror atau tidak ini? Masih berbungkus plastik dia? Hah? Ada unsur gorok tapi tidak terlalu besar. Kenapa tidak terlalu besar? Karena Anda sudah lihat buku yang lain, umpamanya. Dari buku teman yang beli Anda sudah lihat. Atau di belakangnya ada penjelasan spek isinya apa. Hah? maka gharar tidak mutlak diharamkan berbeda dengan riba. Kalau gharar mutlak diharamkan tidak bisa anda jual beli, tidak bisa anda hidup di atas dunia ini. Kan tidak ada yang tidak mengandung gharar, tidak ada yang tidak mengandung gharar. Seperti juga anda biasanya gerak taksir. Hah? Gerak taksir. Singkong. Kalau pemborong membelinya itu dicabut dulu atau sebelum dicabut dia beli? Hah? Berarti bukan petani singkong anda kalau nggak tahu. Nggak mungkin setelah dicabut baru dibeli oleh pemborong. Karena kalau dicabut harus dijual secepatnya. Kalau Anda punya 5 hektar kebun singkong, pemborong itu beli sebelum dicabut. Kalau dicabut semuanya gimana? Secara untuk mendistribusikannya dalam waktu cepat. Paling dicabutnya sehari, umpamanya setengah hektar, hari besok dua hari lagi setengah hektar. Sah atau tidak jual belinya ini? Sah bagaimana? Gharar atau tidak ini? Di dalam tanah kan? Nah, sah atau tidak Bisa jadi nggak ada rubinya betul, siapa tahu isinya emas. Iya kan? Bisa atau tidak? Kok nggak bisa? Bisa. Allah memberikan emas isinya. Baik. Ini sebagian pertama mengatakan rorornya besar. Oleh karena itu tidak sah. Tapi benar Syekh Al-Jamiyah mengatakan tidak besar warungnya bagi si pemborong dan petani yang mengerti dari bentuk daunnya, pohonnya, dan ngerti dia perkiraan sekian kilo. Ya atau tidak? Hah? Ya, kalian petani tahu ya iya? Ada mahasiswa saya yang punya kebun pepaya sekitar 10 hektar. Ketika dijualnya pepayanya, 10 hektarnya itu, ya, itu tentu nggak mungkin diturun sebentar-bentarnya langsung busuk semuanya rugi pembelinya ya dan perkirakan saya perkirakan pak ini sebentar ini dilihatnya semua pohonnya ini sekitar 1,2 setengah ton saya beli harga per kilonya sekian sekian harganya setuju bapak setuju setiap panen hitungnya per kilonya terus panen dan bulan meleset perbedaan 10 kilo saja dari 1,2 ton Gimana? Ini orangnya besar atau kecil? Kecil, orang yang kecil boleh. Seperti orang yang kecil beli mobil tadi. Seperti orang yang kecil beli Indomie tadi. Tetap orang kan? Ya. Seperti orang yang kecil dalam beli buku tadi. Tetap ada unsur orang tapi kecil. Faham sampai di sini? Gharab tidak mutlak diharamkan berbeda dengan riba. Nanti antum nggak mau makan Indomie, sehingga mereka beli domi karena gorol tidak jelas dibuka dulu baru saya beli. Siapa yang mau buka itu anda dulu baru anda beli. Saya tidak mau beli buah pisang karena tertutup gorol, tahu isinya kecil-kecil dan belum matang. Lalu apa yang makan anda lagi? Nasi bungkus juga gorol, siapa tahu isinya nasinya nggak matang. apa yang mau anda makan lagi coba? Hah? Apa coba? Kau Beli beras, beras juga berbungkus kan? Berkarung. Dia, bagaimana anda cari daging? Beras tidak mutlak diharamkan. Dia diharamkan bila unsur gharasnya besar. Bila unsur gharasnya besar. Kemudian garam yang diharamkan juga dalam akad jual beli. Dalam akad bukan jual beli, bukan tukar menukar boleh. Ada teman memberikan hadiah kepada anda di dalam amplop. Ketika anda tanyakan, ini isinya apa? Uang. Uang apa? Real. Berapa real? Jangan tanya. Saya nggak mau terima penawaran. Nggak jelas berapa real. Hah? Itu Ketika Anda menikah, sudah nikah Anda belum? Yang belum nikah saya cerita tangan, tangan. Yang belum nikah, Chef, foto, cerita tangannya nak. <laughs> Ketika Anda menikah, teman-teman, kerabat, anda tolong datang membawa hadiah berbungkus atau tidak ada hadiahnya nah koror atau tidak ini koror <laughs> Siapa tahu kotaknya besar, isinya cuma buku harta haram. <laughs> nah, siapa tahu kecil tapi isinya uang dolar. Gharar atau tidak ini? Maka dalam undangan Anda buat tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para tamu tamu ingin bawa hadiah harap buka hadiahnya agar tidak mengandung suruh haram. <laughs> Ada orang yang datang bawa hadiah ke Anda. Hah? Hah? Boleh gak ini gharar ini? Boleh atau tidak? Hadiah boleh. Boleh gharar. Hah? Tapi gharar tadi mirip judi itu. Boleh judi dengan hadiah? Beda dia bukan judi dia, gharar. Baik. Mana dalilnya boleh gharar dalam hadiah? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman taraktuhu sadaqah فما تركته بعد قسمة ahli sedekah. Kata Rasulullah SAW, harta yang peninggalan itu yang kutinggalkan. Tidak jelas? Ya, Jauh ke sana. <laughs> Sekarang jelas? Eh, masya Allah. Berarti tandang gini-gini enggak jelas. Gharab anda duduk di sini berarti. <laughs> Dan tadi gitu gini-gini saya pikir-pikir jelas. Ternyata gara juga. <laughs> eh, baik. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Fama taraktuhu ba'da kismati ahli warathati sadaqah." Rasulullah mengatakan seluruh harta yang ditinggalkan adalah sedekah setelah dibagi hak keluarga istri dan anakku. Setelah pembagian mereka, sisanya adalah sedekah. Untuk kebutuhan mereka, sisanya sedekah. Jelas jumlah sedekah Rasulullah ini. Gharal atau tidak ini? Gharal, boleh. Boleh bersedekah. Maka kalau anda sedekah anda tutup namanya ini. Dalam amplop, gharal atau tidak itu? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena akadnya bukan transaksi tukar menukar, bukan jual beli. Boleh mengandung unsur haram. Jelas? Nah, tetapi bila akadnya transaksi tukar menukar, maka tidak boleh mengandung unsur haram. Anak-anak mungkin kita gharar kayaknya. Masya Allah, tolong tolong tolong penitia anak-anak penitia suruh mereka ke depan sini dengar kajian gharat ta'al ya walad walad Jangan diusir dia suruh duduk ke depan sini diusir nggak dapat ilmu dia. Suruh ke depan sini, suruh ke depan sini. Anak-anak sini sini depan duduk, depan duduk maju maju sini anak-anak depan semua anak-anak duduk sini depan sini depan anak-anak anak-anak depan duduknya anak-anak boleh di belakang Baik, sampai di mana tadi? Hadiah, boleh hadiah? Betul boleh hadiah. Walaupun mengandung unsur war, Dalam angkat muawadah tidak boleh. Dalam akad tukar menukar tidak tapi Bisa dari satu pihak dia memberikan hadiah ke pihak yang lain kan tidak ada tukarannya kan? Hah? Bila anda memberikan hadiah kepada tetangga, biasanya apa yang dihadiahkan? Ah, biasanya makanan rumah kan istri istri hari ini masak suatu, Anda hadiahkan. Anda tahu tadi tetangga Anda membawa makanan lebih enak daripada Anda. Ya, Makanya Anda berikan hadiah di dalam tempat tertutup. Ketika diberikan kepada tetangga, apa ini kata tetangga? Hadiah. Tetangga kira-kira akan membahas hadiah Anda atau tidak? Hah? membahas atau tidak? Mungkin iya, mungkin tidak, nggak ada masalah. Kalau dia mungkin iya, dibahas juga dan tertutup juga. Ini sekarang ngoro atau tidak? Hah? Gharar atau tidak? Boleh. Jadi <laughs> sekarang angkanya tukar menukar atau hadiah? Bertukar hadiah namanya. Bertukar hadiah. Maka gharar dalam hal ini bila tujuan asalnya bukan dia tidak memang akan tukar menukar, tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal diakatkan seperti sering dilakukan oleh umpamanya dalam acara apa apa istilahnya family gathering namanya ada di sini acara family gathering uh, biasanya kan ada bertukar hadiah ada ada atau tidak diharapkan bagi para peserta membawa hadiah tutup nanti bertukar hadiah ada atau tidak di sini tidak ada, tapi di Indonesia sering seperti ini. Acara acara family gathering baik perusahaan ataupun sama ibu-ibu atau sama-sama anggota pengajian. Tujuannya bertukar hadiah. Ya. Sekarang akadnya betulkah ini bertukar hadiah atau jual beli? Hah? Bertukar hadiah. Tapi sekarang akad tukar menukarkan. Goror atau tidak ini sekarang? Kalau hadiah dari satu pihak saja, Anda berikan hadiah. Kalau nanti dia punya punya sesuatu berikan dia kalau ini ada masalah. Tapi sekarang mana hadiah kamu? Saya mau terima dengan syarat saya terima hadiah dari kamu. Sekarang kalau menukar atau tidak namanya? Kalau menukar. Mengandung usul waror boleh atau tidak? Tidak boleh. Termasuk judi. Jual beli menunggu orang. Kenapa dipegang kepalanya? Waduh. Dapat apa waktu itu? Dapat laptop? Waduh, ini enggak halal laptop. <laughs> Kalau kamu menukar acara ini dapat laptop. Karena ini norak tukar menukar akadnya. Walaupun atas nama hadiah. Sama dengan judi ini. Anda sengaja berikan yang barang yang berharga Ya. Yang teman yang satu, yang penting bagi dia apa saja. Dia dia dua real, Anda beri tiga 30 real, bertukar hadiah. Ini horor atau tidak namanya ini? horor Saya pernah menanyakan langsung kepada salah seorang anggota dari Fatwa Kerja saudara dia tentang biasa ibu-ibu bisa sering bicara seperti itu kan? Ada nggak ibu kisah seperti itu ibu? Ada kan? Nah hmm, waktunya bilang ada. Waktunya di sini bapak-bapak bilang ada. Ada waktu dilihat itu kasusnya sama. Ibu pengajian, mereka untuk menghidupkan suasana sama teman, mereka saling akrab, mereka buat acara tukar hadiah tadi. Masing-masing membawa barang, ditutup hadiah, nanti kita bertukar hadiah. Yang ada yang bawa hadiahnya ditentukannya memang harganya berkisar dari 10 sampai 20 real semuanya. Yang bawa ada 10 real, dapat 10 real, tertipu enggak dia? Untung atau rugi dia? Rugi. Yang bawa 10 real dapat 20 real, untung atau rugi dia? Untung. Pada waktu dia akan tukar menukar, jelas nggak untung ruginya? Tidak. Ini namanya korup. Waktu itu saya mengatakan ini tidak boleh. Tapi untuk lebih pastinya biar saya tanyakan dahulu kepada lembaga fatwa di kerajaan di Indonesia bukan Saudi Arabia saya tanyakan termis Rasulullah oh, dosen saya Profesor Dokter ada, ada beberapa dosen saya yang di Dewan Fatwa Riyad Saudi Arabia Dan ini adalah judi judi ribut ibu-ibu dilihat waktu itu oh saya sudah judi bilang judi emang judi ya mau diapain emang judi Wah, dengan saya Faham? Maka gharar dengan nisbah persentase yang kecil boleh. Berbeda dengan riba. Riba persentase kecil ataupun juga boleh atau tidak? Tidak boleh. Gharar boleh. Gharar yang tidak boleh bila unsurnya besar. Bila unsur ghararnya besar. Kemudian gharar boleh dalam akad hibah. Dalam akad hibah. Dalam akad mu'awadat tukar menukar jual beli tidak boleh. Hah? Dalam akad jual beli tidak boleh. Dalam akad hibah tabarruk boleh jual beli tidak boleh. Yang ketiga apa lagi? Lupa saya. Ya. Kemudian gharar diharamkan bila dia mendasar dalam akad. Kalau dia pengikut dari akad boleh. Dalam hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW melarang menjual janin dalam perut induknya. Anda tahu bahwa sapi tetangga Anda ini sapi unggul. Ketika Anda perhatikan sapi ini seperti dalam keadaan hamil, bunting. Iya kan? Iya atau tidak? Iya, apa tandanya kalau iya? Apa tandanya? Kalau istri, kalau istri hamil tahu kan tandanya? Ah, mual, muntah gitu kan ya? Kalau sapi apa tandanya hamil? Hah? Tukang sapi tahu, tak? ada masalah. <laughs> tahu anda sapinya hamil? Anda beli pada waktu itu. Anaknya saja, janinnya saja Anda beli. Pak, sapi Anda sapi unggul. Terus ada apa? Saya ingin beli janinnya. Maksudnya langsung dikeluarin ya? Enggak saya beli janinnya sekarang, harga sekarang, tapi nanti saya tunggu sampai dia ah, lahir, anaknya buat saya. Kalau mati, ya itu risiko saya sebagai pembeli, sudah saya beli. Ya, disepakati dijual 500 ribu rupiah janin tadi. Sahkah jual beli atau tidak? Sahkah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Kenapa tidak sah? besar gorolnya. Kenapa besar gorolnya? Kenapa gorolnya besar di sini? Kalau di scan-nya gimana? Bisa di scan perut sapinya, USG USG <laughs> perut sapinya bisa kan? Bisa atau tidak? Bisa, insya Allah bisa, bisa, bisa, bisa. Jadi besar atau tidak gorolnya lagi? di mana besar lagi pak? Ah, Masya Allah, betul. Memang dalam perutiskan tadi bagus, unggul. Tetapi siapa yang menjamin dia bisa lahir dengan keadaan hidup, dalam keadaan hidup? Apa yang anda beli sapi mati? Nah, maka ini mengandung unsur horor yang besar. Jelas? Jelas atau tidak? Kalau Anda mengatakan, Pak, saya tahu sapi Anda lagi bunting. Iya, berarti mengorbankan kalau Anda beli janinnya. Iya, tapi sekarang saya ingin beli induknya. Induknya yang ingin saya beli. Hah? Induknya yang saya beli. Tapi buntingnya saya itu mahal. Itu seranda. Ini kalau tidak bunting harga induk ini sekitar yang unggul berapa? 50 juta? Berapa yang unggul? Nah, nanti di sini peternak sapi. Ya, Hah? Peternak minyak semuanya antum di sini. Bisa 100 juta satu. Kalau induk yang unggul itu, yang bibit unggul dari Australia, dia 100 juta. Angka ini mengatakan 50 kan, juta. Sekarang lagi bunting berapa? Kalau karena bunting, saya hitung harga anaknya sekitar 3 persen jadi berapa jadinya? 15 kan ya? Hah, betul. itu tersalah. Anggap saja betul lah. Berarti harganya 65 saya jual. Ini sah jual beli atau tidak? Kan ada orang atau tidak ini janinnya? Kenapa sah? Kata siapa kecil mati juga tadi kata dia mati. Ah, tahu itu dia yang salah. Bukan karena dia goronya kecil. Tapi karena sekarang goro ini mengikut kepada jual beli induk yang induknya hidup sekarang. Yang induknya sekarang adalah hidup. Anda naik pesawat dari Indonesia ke Saudi Arabia. Dalam harga tiket yang Anda beli, Anda beli tiket atau tidak? Hah? anggap iya beli beli anggap, anggap dia beli <laughs> jadi saya, saya dibeli perusahaan Ustaz anggap anda yang beli ada atau tidak dalam harga tiket itu dimasukkan oleh maskapainya harga asuransi sudah termasuk harga asuransi atau tidak itu Hah? Sudah termasuk asuransi gharar atau tidak gharar Lalu tiket ini sah atau tidak Anda beli karena mengandung Arab? Kalau tidak sah, silakan Anda jalan kaki dari Jakarta ke Qatar. Sah. Kenapa sah? Hah? Siapa yang menghibahkan tiket ke Anda? Perusahaan. Asuransi menghibah. Kata siapa pesawat pakai takaful? <laughs> Ini informasi terbaru saya dengar. Tidak pernah mereka berkata kafir mereka pakai asuransi jiwa. Enggak ada ya, kisah. Hah? Kata siapa tidak ada pilihan jalan kaki? Kecil dengan tiketnya, salah. Siapa? Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Kita mau tidur, malam. Hah? Kenapa? Eh, masya Allah luar biasa ya. Dia kalau pasal bunting-bunting luar biasa. Siapa namanya Ustaz? Hah? Ainun, Ustaz Ainun Masya Allah Sama-sama begituan luar biasa Kasusnya sama dengan tapi bunting Betul Untung saya berikan contohnya tapi bunting Kalau enggak beliau <laughs> mungkin gak bisa jawab Iya, betul. Kalau yang dibeli induknya sedang bunting tadi, janin ngikut walaupun ini mengandung unsur ghara, boleh akadnya. Yang Anda beli tiket atau Anda tujuannya adalah agar ingin dapat asuransi. Sengaja saya pilih pesawat ini karena saya, saya tahu ini sering jatuh. Sehingga kalau jatuh nanti saya dapat <laughs> asuransi besar. Hah? Tujuan Anda beli pesawat seperti gimana? Apakah tujuannya tiket selamat atau ingin jatuh asuransinya? Tujuannya kan jasa mengantarkan transportasinya. Ah, bukan tujuannya adalah horor dalam asuransi sih. Maka di sini dia mengikut kepada tiket. Kalau bisa dipisah bagus, tapi nggak bisa dipisah. Peraturan internasional tidak bisa dipisah. Tetap setiap yang anda beli tiket, sampai pun tiket bis kota di Indonesia itu sudah ada asuransinya atau tidak? Sudah ada asuransi uh, tiket antar kotamu sudah ada di situ. Sudah tertulis bahwa harga tiket sudah termasuk harga asuransi jasa harian. Baik. Karena ini mengikut maka boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Ini walaupun tadi menunggu boleh karena dia mengikut sama kasusnya dengan sapi Masya Allah Salah ini luar biasa beliau nah, Soh Jelas ini kiasan banyak kasus yang ada asuransi Ya Kemudian Kalau ini Menjadi sebuah keniscayaan Dipaksakan Asuransi mengandung gharar atau tidak? Iya kan? Mengandung tidak jelas kapan Anda dapatkan uang Anda kembali, bisa jadi hilang semuanya, bisa jadi kembali semuanya, bisa jadi berlebih. Ya. Tetapi ini dipaksakan. Setiap membuat SIM, Anda harus bayar asuransi atau tidak? Hah? Di sini, ya. setiap membeli mobil, istimaroh atau apa namanya? Istimaroh Tadi. STNK ini harus diasuransikan atau tidak? Harus juga. Dua-duanya. Kalau enggak nggak bisa punya mobil, enggak bisa punya SIM Anda. Ya. Asuransi tadi yang syariah atau yang bukan? Hah? Ada dua, ada islami dan tidak. Eh, kalau yang hanya islami saja atau ada yang tidak? Boleh pilihkan kita, penting asuransi kan? Kalau Anda pilih asuransi yang tidak syar'i tidak boleh. Kalau ada pilihan yang asuransi yang Islami. Ya, tetapi terkadang tidak ada pilihan. Seperti waktu tahun berapa saya yang musim di Saudi Arabia. Ada yang ingat tahun berapa saya yang musim? Wafat atau ingat nggak ada tahun berapa yang musim? Ingat kayaknya beliau. Pak Pongki, ingat nggak anda setelah berapa saya ngambil SIM? Tahun 2004 sepertinya saya ngambil SIM di Saudi Arabia. Di waktu itu sudah diwajibkan asuransi SIM. Bayar asuransi dahulu, tapi ketika saya tanya ada asuransi syariah tidak, tidak ada, tidak ada pilihan apa boleh buat Padahal ini dipaksakan. Dipaksakan kita tidak berdosa. Yang memaksa kita berdosa. Bila dipaksakan seperti ini tergantung kebutuhan kita. Butuh atau tidak kita akan muslim. Kalau tidak butuh kita berdosa sudah. Tapi kalau butuh tidak ada pilihan kecuali yang asuransi non Islam yang tidak syariah atau non Islam yang tidak Islami apa yang buat? Ya, semoga kita tidak berdosa. طيب Kemudian as, uh, akad yang mengandung gharar ini dilarang tadi dirasakan Rasulullah SAW dan juga perjudian dilarang juga karena mengandung unsur gharar tidak jelasan pada saat berjudi anda tidak jelas mendapatkan uang atau tidak Allah haramkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihud maisir mengenai usul gharar tidak jelas dan karena itu dia diharapkan Ya. Perbedaan antara mesir dan gharar tadi, kalau gharar dia akan jual beli. Mesir dia akan permainan. Akan permainan. Kalau Anda beli barang buy one get two atau get one free. Ini gharar atau tidak? Hah? Beli harga satu dapat dua barang. Barang yang keduanya apa barangnya? Barang yang sama atau barang yang lain? Ada yang sama, ada yang tidak. Ya kan? Nah, ada yang sama, ada yang tidak. Atau ada terkadang barang dari nilai ini sampai ke bawah, ke atas nggak boleh, ke bawah boleh, iya kan? Nah, ini jelas atau tidak ini barangnya? Kalau jelas dia seperti hadiah, tapi kalau tidak jelas berarti dia ingin menurunkan harganya, menurunkan penurunan barang tapi dengan cara tujuannya ingin cepat melariskan barangnya yang lain. ini insya Allah tidak ada masalah. Kalau dia mengatakan bahwasanya dalam bulan ini ada undian setiap undiannya bagaimana sih kupon anda kupon masukkan, Hah? beli barang barang nilai sekian dapat sekian kupon ada seperti itu dari nominal kelipatan 100 dapat satu kupon. Ya. Kupon ini Anda isi apa isinya nama doang kan ya? Nah, ya. Kemungkinan kupon yang Anda beli di sana hanya belanja sekitar 1000 real. Ketika menang dapat mobil. Ketika tidak menang dapat apa? Nah, Kupon doang, nggak betul kupon doang. <laughs> kupon di tangan anda, gigitlah jari anda sendiri. Yang gigit orang di jari. <laughs> anda yang sedih tangan oh, jari orang digigit nggak boleh kan? Ini horor atau tidak? Horor atau tidak ini? Horor kan tidak jelas. Pada waktu anda masukkan kupon tadi, jelas atau tidak dapat? Tidak. Horor atau tidak ini? Orang Boleh atau tidak? Perhatikan kaidah yang saya jelaskan tadi. Masuk dalam kaidah yang dilarang atau yang dibolehkan? Saya bisa jawab boleh pulang, serius saya. Kalau nggak ada saya jawab, saya boleh pulang. Kenapa sudah hari ini? Sudah jam satu ya, Jam satu waktu Jakarta aku boleh buat. Jam sembilan nanti. Nah, sudah kurang empat Siapa bisa jawab? Fadal. Kapan saja boleh? Eh, tak. Alasan bolehnya dari mana? Dia masuk bagian yang mana? Eh, tidak mempengaruhi harga cuma hadiah. Gara dan hadiah boleh. Betul begitu? eh ya, betul. Iya iya, ya. masya Allah biasa beliau. Saya sudah jelaskan. Ingat antum yang luar biasa. Boleh pulang, boleh pulang. Cepat pulang. Sehingga kalau banyak anda pulang, anda juga ikut pulang. Baik, betul. Kalau kembalikan kepada kaidah darah dalam hadiah tadi, harganya ketika ada program ini tetap harga barang-barang di toko itu tidak dinaikkan dia, nah, berarti hadiah ini dibelikannya mobil adalah dari keuntungannya. Kalau dinaikin harga oleh dia, ada penambahan semua item harga menjadi pertambahan 5%. Berarti hadiah ini dari pertambahan harga 5%. Ketika Anda dapat kupon berarti Anda sudah membeli 5% persen ini untuk dapat hadiah, kadang dapat, kadang tidak. Mengandung sekarang tukar menukar atau tidak lagi akadnya ini? Tukar menukar namanya ini, yaitu pertambahan persen dengan hadiah yang tidak mungkin dapat. Mungkin dapat, mungkin tidak. Di sini sekarang menjadi horor yang dilarang karena akan muawadah. Tapi kalau tidak dinaikin harga tetap seperti normal biasa, ah, berarti yang terjadi adalah betul dia memberikan hadiah dengan cara horor. Boleh atau tidak nanti dengan cara karam? Hah? Boleh, masya Allah, luar biasa. Ya, saya kira uraian cukup satu jam. Satu jamnya pertanyaan kalau ada. Kalau tidak, tidak ada masalah juga. Saya nggak marah kan Tinggal kita pulang bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Semua ya. Tidak ada semua disampaikan. Kita akan mulai dengan jawab. Saya ingatkan lagi, kami akan prioritaskan pada pertanyaan yang sesuai dengan materi, yang borong dalam harta, pertanyaan yang lain nanti soal. Fadil Silakan langsung masuk. Silakan langsung pada bapak, bapak, bapak bapak, ibu bapak, bisa tuliskan lewat SMS atau WhatsApp sekali lagi saya minta nomornya 66789872 kami silakan bapak untuk bertanya langsung silakan ada yang bertanya maju maju maju, ke sini ya Gak ada yang bertanya, Alhamdulillah, gak ada? Ya, ada. ada. Sebentar Pak, maju Pak, maju Pak. Di ada Air Asia Air Asia. Ke Qatar atau mana itu Pak? Oh, Indonesia mana? Domestik, baik. Ya. Masya Allah. Uh, tapi uh, kalau kalau kita kita pakai dia hilang. Jadi seandainya ada kesalahan. Tak jadi berangkat. Tidak zorot semenanda. Ya, tidak anda pakai ya hilang tentunya. Eh, bisa kembali uang nggak jadi berangkat ya. pertama kasusnya 9 bulan sebelum berangkat kita beli tiket sekarang harganya cuma 10% ya tapi kalau kita beli pada hari berangkat harga 1 juta Kemudian yang 100 ribu tadi Pada saat hari keberangkatan Kita nggak jadi berangkat hilang tapi kalau kita beli harga 1 juta, pada tidak keberangkatan, uang kita bisa kembali refund. Potong administrasi berapa persen? Nggak ada? Berapa persen? 10 persen? 20? 10 persen. Ini moral atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Bisa jawab boleh pulang. ada, tentu nggak mau pulang atau? Maaf kalau saya menyandang nanti karena saya dosen bahasa asing <laughs> masih mahasiswa saya mau pulang cepat mereka datang <laughs> pulang pulang <laughs> saya, saya dosen di beberapa program magister ekonomi Islam dan program S3 ekonomi Islam di beberapa universitas di UI juga ngajar di Trisakti ngajar Islam Economic Finance di Tazkia juga ngajar di IPB juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta juga mengajar program semuanya program S2 S3 kemudian di Ibnu Khaldun Bogor eh. uh, ah, apakah ini mengandung orang atau tidak tidak anda beli di awal lebih murah itu namanya jual beli salam salam fil sama juga Anda uang sekarang barang terima setahun lagi. Konsekuensinya ya lebih murah daripada kalau barang sekarang uang setahun lagi. Ini lebih mahal dari harga cash atau lebih murah? Anda terima umpamanya mobil sekarang, uang nanti 10 tahun lagi. Sama dengan cash atau lebih murah? Lebih murah, masya Allah. Ini luar biasa <laughs> orang kalau jual seperti ini. Ambil mobilnya sekarang, nanti uang bayar 10 tahun lagi. Kalau kalau ambil cash and carry, bayar uang sekarang buat mobilnya harganya 100 juta. Tapi kalau ambil mobilnya sekarang, bayar 10 tahun lagi. Boleh nyicil, boleh cash pada waktunya, setelah 10 tahun. Ini harganya berapa kira-kira? Dua kali lipat. Berarti lebih mahal kan ya? Kalau uang sekarang nanti mobil 10 tahun lagi lima orang atau lebih mahal atau sama Hah? Eh, lebih murah betul jadi Salam karena itu lebih murah pasti karena selama satu tahun tadi dia 10 tahun tadi bisa menggunakan uang untuk hal yang lain dikembangkan dan bisnis yang lain berkembang maka kalau anda beli tiket 3 bulan, 9 bulan, setahun sebelumnya lebih murah tidak ada masalah boleh tapi dari unsur horornya Tidak murah pun juga Anda beli tiket pesawat Tiga hari sebelum berangkat Kemudian Ketika hari keberangkatan Anda tidak datang Ditinggal pesawat Tiket bisa dikembalikan Bisa Internasional bisa Tapi dalam negeri domestik Kalau internasional harganya mahal Domestik bisa atau tidak? umumnya hangus umumnya. Dan dia tidak salah, sama Anda dengan kontrak rumah. Di kontrak Anda <coughs> dia mengatakan saya kontrak dari tanggal 1 November 2013 sampai November 2014. Sebelumnya Anda tidak ada keinginan untuk berangkat ke Qatar. Alhamdulillah di bulan September itu kurang uang sudah Anda bayar bulan September Anda ternyata diterima bekerja di Qatar kontrak 2 tahun. Nah, kalau rumah sudah Anda kontrak November dan November ke depan, Anda katakan saya batalkan. Dia nggak mau batalin. Silahkan Anda tempatin rumah, atau kalau tidak uang Anda sudah saya kembalikan karena sudah Anda akad. Dia tidak zalim. Karena akad memang mengikat, nama akad itu mengikat ya. Dan Allah memerintahkan kita untuk memenuhi akad. Jelas? Ini halal atau tidak buat dia uangnya? Halal. Tetapi selama setahun tadi tidak boleh rumah ini dikontrak lagi kepada orang lain. Karena hak anda. Mau anda kosongkan, mau anda isi siapa terserah anda. Tapi <clears throat> anda minta uang tidak ada kewajiban dia menyerahkan membatalkan transaksi. Jelas ini dalam akad pesawat tadi. Jelas. Wabillahi itu. Pertanyaan yang lain? تفضل يا شيخ خذ الميكروفون تعال تفضل يا شيخ Jangan di sini Syekh, di situ. Berdiri, berdiri Syekh, berdiri, berdiri. Ada mic-nya kasih kan beliau, biar kedengaran sama ibu-ibu juga masalahnya. Terkadang pertanyaan tidak saya ulang. Assalamualaikum. ada dua. Iya. Istri ada berapa? Satu. Kenapa lebih banyak pertanyaan pada istri Anda? Kenapa coba? Namanya siapa? <laughs> Namanya siapa? Hai, eh, oh, iya, iya. Ustaz Ahmad Muhajir. Baik. Dia pengen bertanya dua walaupun istrinya satu. Silakan Ustaz Ahmad Muhajir. Yang pertama, eh, menjadi praktek Petani di mana nih, Ustaz? Petani tembakau atau petani apa? Padi. Padi, karena tembakau banyak sekali di Lombok, ya kan? Biasanya mereka membeli sebelum waktu panen, tapi sudah timbul sudah keluar eh, Padinya sudah keluar tapi belum matang. Ah. ah belum kuning masih berdiri begini kalau kuning dia kan tunduk tanda berisikan ya nah. apakah ini termasuk boror dan apakah ini termasuk boror yang besar itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua di di Lombok begitu beberapa para agen itu beli beras padi sebelum masih berdiri gitu, masih belum diisi kalian diberikan. Ya, ya. Yang kedua, di sini ada sini suatu supermarket, sebuah supermarket yang merupakan satu uh, air mine, satu air mine. Jadi itu mengumpulkan apa mengumpulkan uang kita. Kartu ini isinya apa? Isinya pulsa, uang atau apa enggak ada? dikasih kartu saja. Kemudian dia setiap belanja ditambahin poin, tambahin poin. Dalam waktu sekian terkumpul poinnya sejuta poin. Dapat apa? Enggak, kalau dapat sejuta poin dapat apa anda? Dengan apa? Mobil bisa? Sejuta. Iya, dia punya jual mobil juga bisa enggak belum dapat antum nanti kalau dapat beritahu saya ya SMS. Kemudian setelah saya ini ternyata supermarket yang mengeluarkan kartu tersebut ternyata harga barangnya lebih mahal daripada supermarket yang lain. Bolehkah kita belajar di sedangkan kebutuhan masih ada di sini? Sebentar sebentar. <laughs> Masya Allah. Ya bin, anak siapa? Tolong kasihan, kasihan, enggak kasihan. Pantun <laughs> dia. Ah. Dia bertanya, nanti dibibuk gilirannya kan? <laughs> nak. Baik. Ternyata harganya lebih Ternyata harga lebih tinggi daripada supermarket yang lain. Iya. Semenjak ada program ini atau memang sebelumnya lebih tinggi? Semenjak ya. sebelum itu gak ada masalah, sama dengan yang lain bersaing. Tetap, ya, lebih ya. Tetap lebih mahal berarti bukan semenjak. <laughs> Ya Allah ya Syekh. Baik. Baik. Pertanyaan jelas cukup saya. Cukup. Cukup. Cukup sementara. Allah baik. Sementara cukup. Allah barik baik Pertanyaan pertama, di Lombok para petani padi menjual padinya sebelum padi itu berisi. Belum siap panen, belum kuning, belum matang belum berisi penuh berarti belum berisi kan belum dia merundukkan ya apakah ini gharar ini tidak gharar tapi ini melanggar hadis Rasulullah SAW nah Nabi SAW an ikimani qabla butuh sholat bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang matangnya padi qabla yashtad al-haq kata para dalam hadis yang lain matangnya biji-bijian sebelum penuh, sebelum padat. Kalau dipencet itu masih berair. Jelas? Maka ini menentangi hadis Rasulullah dan jual beli tidak sah. Karena mengandung unsur horor juga. Biasanya yang belum matang tadi gampang terkena hama. Dan pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang membeli sebelum matang ternyata terkena hama habis kurmanya, modalnya habis. Jelas? Ahmad tidak boleh Syekh. Kenapa terjadi? Padahal di kampung Syekh sendiri. Karena Syekhnya dakwah di kota tidak dakwah di kampungnya. Sebenarnya Syekh pulang. Nanti kalau ini sudah aman, masyarakat datang ke Qatar. Setuju Syekh? Insya Allah, baik-baik. Baik, ini pertanyaan pertama. Dan kedua, ada program di sebuah supermarket dengan memberikan poin yang dicatat di dalam kartu atas nama pelanggan. Terkumpul poin dalam jumlah besar bisa ditukarkan dengan sesuatu yang bernilai, begitu kan ya? Semenjak ada program ini, program kartu berpoin ini, pengumpulan poin ini, harga di supermarket ini berbeda dari harga yang lainnya. Itu kan ya, sebelumnya nggak jauh beda kan ya? ya. Bolehkah ini kita belanja di sini, sedangkan kebutuhan kita hanya ada di sini saja? Nah, anda beli apa ini sih? Hanya ada di sini saja. Durian Ya Allah tidurnya dia parah waktu? Ya, ya lain rambutan gitu ya. Durian rambutan. Ya, kalau kita tahu bahwa ada penambahan harga, maka jangan ikut program ini. Karena hadiah yang akan diberikan poinnya ini selisih antara harga sebelum ada program tidak ada program ini bisa mengandung usul haram. Akadnya muawadah tukar menukar karena dimasukinya ke dalam harga pertambahan tadi. Jelas? Maka silahkan anda beli durian di toko tadi, supermarket tadi, tapi jangan ambil programnya. Bisa kan? Baik. Apa? Ini iya, ada masalah. Bukan, sebelum ada program itu harganya lebih murah semenjak ada program, program kartu ini gitu kan? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ada. Ibu ada? Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemarin kalau tidak salah ada pernyataan tidak boleh menyimpan uang di bank lama-lama. Dan eh, sebentar, kemarin kalau tidak salah ada pernyataan tidak boleh menyimpan uang lama-lama. Kalau tidak salah, betul itu salah. Tidak pernah saya mengatakan begitu tidak boleh. Tidak baik iya. Tidak boleh berarti hukumnya haram. Tidak baik artinya bisa jadi tidak haram, tetapi ada pilihan lebih baik yang juga halal. Baik. Lama-lamanya berapa Pertanyaannya lama-lama. Iya berapa jangka yang dimaksud dengan lama-lama itu sebulan atau setahun Wallahu mustahil kasusnya jadi kita punya anak mau kuliah kita kabur dulu Ustaz tidak dalam nanti nah tapi anaknya nanti bakal kuliah setelah 10 tahun pada saat nah uang yang kita tabungkan ini apa juga haram atau atau tidak boleh untuk tanya pertama yang kedua sebentar satu dulu satu dulu yang pertama anak kuliah 10 tahun lagi jadi sekarang dia menabung di bank syariah maksudnya nih kan ya? Ya kalau tidak syariah riba nggak boleh sama sekali. Ini kan tadi permasalahan. Oh, iya, di dalam riba. Hah? Nabung sini yang karung di dalam riba. Naruh saja. Jadi naruh saja yang sifatnya karung bukan account. Ah. current account. Account ya. Uh, giro kalau gitu ya. Di rekening giro tidak ada pertambahan. Saya katakan memang bukan tidak boleh, tidak baik. Lebih baik diputar sendiri. Tapi dalam kasus dia butuh 10 tahun lagi, kemudian sekarang disimpan dulu, ya akhi, baik ukti, bukan tidak baik, bukan tidak boleh, tapi tidak baik karena Anda rugi. Tidak ada pertambahan uang Anda, tetapi pengurangan Anda tidak kurang kenapa? Inflasi dan administrasi Kalaulah rupiah Indonesia sampai 7 sampai 9 persen bertambah kurangannya. Bila uang Anda 100 juta setahun ini tahun depan berapa nilainya lagi? 93. Kalau 7 persen 93, kalau 9 persen 91, satu tahun. Anak Anda mungkin 10 tahun lagi. Jadi berapa nanti nilai uang Anda tadi? Ah, 9 juta. Hah, 9 juta atau bukan? Sekitar begitu. Walaupun nominalnya masih 100 juta. Jelas? Bukan tidak boleh tapi tidak baik. Maka sebaiknya diputarkan Allah telah. Kalau ingin juga investasikan kepada saudara atau teman. Insya Allah akan kita bahas bagaimana cara investasi yang halal. Hah? Kalau tidak juga beli emas. Beli emas. Simpan di mana emas? Bawa bantal. Bawa bantal. Itu baik banget Anda ke pencuri. ya, kalau cuma 5 gram masih bisa di bawah bantal. Tapi kalau 1 kilo nggak enak gitu di atas emas. Jadi <laughs> terus kepala Anda. <laughs> kita atas batu, nggak tidur, Allah musta'an. Ya, simpan di SDB safe deposit box. Ada biaya penyimpanan. Tapi 10 tahun berapa? Biaya penyimpanannya setahun itu sampai nah, mulai dari yang SDB yang terkecil mulai dari sekitar 300 ribu rupiah 10 tahun berapa berarti? Hah? 3 juta uang yang disimpan cuma 10 juta <laughs> habis 30 persen untuk biaya SDB ini SDB siap deposit box baik tanya kedua gantian gantian bapak bapak dulu gantian oh iya gantian. atau bapak tadi sudah banyak bapak bapak masih ada yang bertanya apa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan praktek yang Eh, ya. yang ada di mana pak? Serang. Oh, Jadi ini ini presidennya perempuan atau laki-laki? Sekarang di penjara <laughs> Karena presidennya perempuan di penjara. Oh, Alhamdulillah. La pilih qaumun walau amran muratan. Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka dengan wanita. Baik, karena itu di penjara dia Alhamdulillah selamatlah Anda dari tidak beruntung apa Jadi ada praktek yang e, seseorang punya pohon dua makanannya itu biasa dia menjual pohonnya aja pada pada pada talas pohon eh, durian. Ya. Jadi dia jual ya. Di Banten ada durian. Banyak durian. Ah masa? Iya, ya, ya, sama durian. Tapi nggak enak bedanya kan? Ya? Oh yang benar. Terus terus terus. Jadi eh, seorang menjual pohonnya ya pada tetangga. Cek, dia anda menjual ke Pak Tikno. Iya. Anda punya berapa pohon? Kalau ya, ya ada satu atau dua. Satu, berapa menjual kira pohonnya ini? Kan? Biasanya berapa? Oh, kalau masalah harga saya kan tahu. Cuma yang saya itu ya. Jadi eh, nanti eh, kalau eh, setelah dibeli tidak berbuah itu yang yang sebenarnya pohon. Dari pohon. Kemudian tanah nggak berharga. Tanah, tanahnya Pemilik tanah kenapa tidak berhak? Bisa pohon itu tumbuh tanpa tanah? Ya, tapi yang katanya harus. Ada, ada. Baik, terus. Saya mengatakan pakan ya. yang terjadi ya itu sebenarnya dulu tapi mungkin sekarang masih ada beberapa yang masih memakai. Iya. Jadi konflik terbesarnya itu kalau si punya yang punya tanah tanah itu menjual tanahnya itu dia pembeli harus Al-Qur'an juga membayar kepada pemilik Jadi kata mengatakan saya yang menjual tanahnya. Dulu tahun sekian saya sudah jual pohon ini kemudian pada si A. Jadi kalau usaha pohon silakan bapak berusaha lagi dengan dengan pemilik pohon. Ya, pemilik pohon. Kalau saya hanya menjual tanahnya aja. Iya. Jadi itu penting itu banyak sekali. Ada yang namanya pohon ini tidak apa anaknya yang pada saat lomba jahit atau kemudian itu berbuat namanya anak hamil yang punyanya yang ada bilang kata dari pohon. Iya betul, nah, betul dia. Ya, timbul konfliknya macam-macam bukan. Maksudnya misalnya kalau kita yang pemiliknya harus bayar pohon ke orang lain. Iya. Bayar tanah juga gitu. Iya. Ya, ini penjawabnya satu karena pemimpinnya wanita. <laughs> Karena Rasulullah telah mengatakan La yufliha qawmun walau amrahum ratan Tidaklah sukses, berhasil dan berbahagia Satu kaum yang menyerahkan urusan Kemimpinan mereka kepada wanita Jelas? Maaf, bapak punya istri? Nah, Alhamdulillah, satu per dua? Di sini pada di Indonesia? Oh, makanya banyak bertanya kan? Kalau di sini izin dulu karena pemimpinnya wanita di sana. saya <laughs> Zakat Maaf Pak. Kalau tersinggung maaf Pak ya. <laughs> ya. Praktek jual beli pohon Ya, beli pohonnya silahkan, tapi tanahnya milik saya. Bisa pohon berdiri tanpa tanah. Makannya apa? Tentu tanah Anda dimakannya. Apalagi durian makannya banyak. Oh, durian besar kan? Makannya banyak itu habis sebulan kan. lagi. Maka di masa ini jual beli ini bukan hal yang baru. Ini jual beli ini dipraktekkan dahulu oleh orang jahiliyah di tanah Arab sekarang di tanah Serang. <laughs> Apa boleh buat? Ya, bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan be'un nahar jual beli pohon kurma ya, dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Karena seperti tadi. Kalau anda beli pohonnya harus sewa tanahnya, seperti itu. Berapa lama anda sewa tanahnya? Kalau yang dijual adalah buahnya tidak ada masalah, tapi ke, tidak boleh sebelum matang pun tidak boleh. Jangan pun sebelum berbuah sebelum matang pun tidak boleh. Makanya yang tadi adalah langkah yang fasid Makhluknya, objeknya tidak jelas. Allah tidak jelas pak. Allah Kenapa pak teman? Di tingkat lima saja. Selama berapa tahun anda bisa menggunakan? Iya, apartemen ini selama berapa tahun Anda bisa menggunakannya? Hak guna tanah, aku kena bangun. Bangun doang kan, bangunannya doang ya. Itu Anda beli berapa lama? Hah? Selama 25 tahun kan Berarti jelas selama 20 tahun Anda sewa tanahnya atau tidak? Pembelian itu sudah termasuk sewa tanah selama 25 tahun. Dimasukin harga apartemen ini ke dalam tanah. Sebagian perolahan yang tanah Syekh Ahmad bin Mukhtar Sumpiti dia tidak membolehkan jual di apartemen. Karena sering tadi itu juga Tolong Gantung dia Kalau dia ingin jual tanahnya Harus berurusan dulu dengan yang punya apartemen Saya sering tadi Urusan dulu dengan pemilik pohon durian pernah tanah milik dia apa? punya pemilik durian Allah dan Tapi kalau tahu Sekian masanya Tidak ada masalah Apakah benar Allah dan Rasul akan menambah perang kepada umat melanggar kewajiban kita menatap erat pada memakan riba setelah riba kita. Ini insya Allah bisa akan kita bahas makan riba, tapi secara ringkasnya bukan apakah benar Allah dan Rasulnya menantang perang. Dan dalam riwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas bahwa nanti para pelaku riba ketika mereka dibangkitkan dari kiamat di yaumul mahsyar, maka malaikat memberikan pedang kepada mereka lawan Allah karena Allah fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih jika kalian tidak berhenti melakukan riba maka kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya Ibnu Abbas telah menafsirkan ayat ini diberikan kepada orang-orang yang nanti dari kiamat pedang mari adu lawan Allah jadi apa Allah ya tentang Allah Ustaz. Mohon penjelasan lagi tentang tentang koalisi yang ditampung oleh bank yang menuju pemerintah, sedangkan pemberangkatan masih menunggu 5 sampai 6 tahun. Hukum uang yang tersimpan pada tersebut bagaimana? Ini tabungan atau mendaftar haji? Berbeda. Kalau sekedar tabungan, posisinya masih milik Anda. Tapi kalau mendaftar, ini itu tadi. Sama dengan beli tiket jauh-jauh hari. Ini membeli fasilitas, membeli manfaat, fasilitas untuk mendapatkan pelayanan haji 20 tahun sebelumnya. Harganya tentu lebih mahal lebih murah. Harusnya lebih murah, tetapi ini harganya tidak jelas. Karena nanti bila ada kenaikan harga naik lagi, Ya atau tidak? Maka ini sebetulnya program yang tidak baik dengan pemerintah. Saya pernah di uh, undang langsung tapi kan Allah sekarang bertemu dengan Bapak Anggita Wimanyu dia bagian haji kan ya di Departemen Agama Dirjen Dirjen Haji dan Bimbingan Masyarakat untuk bicarakan beberapa masalah tentang permasalahan haji. Kontrol sekarang belum bertemu selanjutnya saya rumah tangga kata mereka kita berjualan dengan izin suami saya ibu rumah tangga di Batam bolehkah kita berjualan dengan izin suami dengan izin suami apa yang anda jual makanan Ustaz. oh bikin di rumah begitu iya. Hah? bikin di rumah kerja sampingan visanya visa apa visa family uh, eh, murafik pendamping. Pendamping. Oh, Allah Ada nggak larangan dari pendamping untuk bekerja? Di pesan ada larangan. Ada. Ada larangan kata beliau. Ada. Iya, kalau larangan tidak boleh karena al muslimun ala syurutihim. Anda masuk berikan kisah istri dengan datang untuk mendampingi dampingi Mendampingi tahu kan dampingin bukan menyaingi bisnis. <laughs> Nanti kalah bisa bisnis. Anda mendampingi, dampingi saja. Suami pulang dampingi, ya. Tapi kalau suami pulang Anda mulai kemudian bikin kue selamanya enggak dampingi namanya menyaingi suami. Das. Apakah boleh membuat rumah kos-kosan untuk bekerja atau pelajar? Apakah boleh membuat rumah kos-kosan untuk pekerja atau pelajar? Ini sepertinya boleh. <laughs> Karena hukum asal mama adalah boleh. Wa halallahu al Allah menghalalkan jual beli. Wal aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal mama adalah boleh. Insyaallah. Bapak-bapak ada yang bertanya lagi? Pak, Pak Andi, Pak Andi. Siapa namanya? Pak Andi. Pak Andi. Andi. Pak Andi dari Bogor kan ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebetulnya ini materi yang tadi Pak Ibu sebagai anggapan yang Baik. Mengenai angka kalau kita menjual kita harus memiliki barang. Eh, saya awal lewat web eh, online. Ketika membeli membeli lewat eh, toko online saya, eh, si produsen langsung mengirimkan barang ke pembeli setelah saya transfer sejumlah uang ke produsen. Uh, dropship mana maksud Anda punya web? Iya, toko online. Toko online, tapi tidak punya barang. Kemudian Anda jual barang orang di web Anda sebentar. Ketika Anda memasang di web, sudah ada kesepakatan atau belum dengan pemilik barang sebelumnya? Kesepakatan eh, dengan produsen, produsen mengizinkan saya memasarkan produknya. Mengizinkan Anda memasarkan produknya. Dapat fee atau tidak? Ya. Saya jual eh, Boleh. Boleh Anda jual 20 kata dia. Dari kami harga 100 boleh Anda jual 120. Ini boleh. di kalau seperti ini akan dropshipnya boleh, tapi yang dropship tidak semua seperti ini. Ya atau tidak? Kalau akan dropship seperti ini, itu Anda minta untuk bisa menjualkan barang dia, dia bilang silakan. Berarti anda wakil, wakil untuk menjualkan barang dia dengan harga 100 dari dia terserah berapa anda jual. Eh, boleh. Di mana Ibn Abbas mengatakan bi hadzal tahu bi kadza fa foto wala. Jual kain ini dari saya harga sekian. Kelebihannya menjadi milik Anda. boleh-boleh ini namanya wakalah wakil untuk menjualkan jelas Andi topik silahkan ada moderatornya boleh kan bung pak moderator ya, silahkan oke Mike Assalamualaikum. Ya. Namanya Pak tadi Andi, Pak Andi. Pak Andi bukan Pak Kadi ya saya. Pak. Ah, Pak Andi. Jadi, misalnya kayak tadi orang yang beli sama saya itu langsung uang ke saya itu Dengan uang itu saya pakai. Saya kasih ke produsen. Saya berjualan sama modal. Jadi bapak beli barang ini boleh pak. Kita kurang bisa solid. Setelah uang sampai ini, cek seratus ribu saja pun turun sedikit. Dia barang itu lakukan dia ke yang kemudian. Jangan punya modal, saya memanfaatkan orang yang kebiasaan yang saya tahu dari kawan saya itu ada yang konten seperti itu. Mereka bukan Dari mana, saya? Dari Aceh. Ah, Aceh, insya Terus? Ya, seperti itu Nah, dia yang menjual ini yang punya web web ini sebelumnya ada kesepakatan tidak dengan pemilik barang dengan produsen ada kesepakatan sebelumnya atau tidak pemilik barang anda memiliki situs web ya lalu pajang barang orang sana dijual pada waktu Anda pajang tadi, Anda nggak kesepakatan untuk pemilik barang? Saya jualkan barang Anda nanti ya, ada. Setiap dipajang ada kesepakatan. Boleh dijualkan dahulu atau harus bayar dulu? Iya, tapi ini izin pajang doang. Tapi tidak bisa langsung dikirimkan uang belakangnya, bisa kan? Maaf Pak Andi, Pak. Bisakah tadi antara Anda dengan produsen uang harus dibayar dulu baru dikirim barang oleh dia atau bisa uang belakangan baru dikirim barang tapi silakan pasang sama berarti dengan ini maaf jawabannya tadi salah tolong hapus memori anda dulu Bismillah delete dulu memori anda jawaban saya tadi salah kalau akan seperti itu harus bayar dulu kepada produsen ini akarnya adalah jual beli bukan wakalah Karena persyaratan wakalah tidak boleh dia meminta uang di depan. Karena minta uang di depan jual beli namanya. Dan akad wakalah atas kepercayaan. Saya percaya dengan beliau, tolong jualkan barang saya. Apa saya minta uang dulu dengan dia? Terus saya minta uang dulu dengan dia, jual beli dengan dia. Kalau jual beli, dia belum miliki barang karena belum beli ke saudara saya, maka dia menjual barang belum jadi miliknya. Termasuk itu. Jelas? Jelas? Fatwanya berubah sekarang. Tadi boleh sekarang nggak boleh lagi. Cepat jual sebelum fatwa berubah. Kalau sekarang sudah berubah nggak bisa lagi anda jual. <laughs> Harus anda beli dulu dengan stok dulu baru dijual. Baru bikin angka jual. Kalau tidak bilang kepada perusahaan tadi, ini kita hitungannya per bulan. Berapa yang terjual per bulan baru saya kasih uang kepada anda. Setuju kalau masalah. Ini boleh. Kalau saya tidak bakal kirim kecuali Anda kirim dulu uang saya, maka ini tidak boleh. Karena Anda menjual barang yang belum dimiliki. Karena perbedaan antara akad wakalah dengan jual beli adalah uang tadi. Jelas? Hmm. Ada lagi sambungannya atau cukup jelas? Kenapa cukup jelas? Karena nggak jadi nggak boleh. Kalau jadi boleh tadi nggak jelas. Apa? Kata siapa? Baik. Oke, Max. Ya, nanti tahu nanti dengar. Biar kedengaran sama istrinya sih. Jadi kalau saya macam-macam tahuan. Salam wabarakatuh. Pertanyaan pendek, jawabannya juga pendek. Eh, saya, saya kita lihat. Eh, harganya mahal atau murah? Orang Enggak, belum tahu juga. Pepet harganya kadang ada juga yang mahal. Ada juga, tergantung. yang Iya, harga murah. Ya, boleh atau tidak? Ya, eh, pertama jawabannya boleh. Yang eh, kedua, jadi dia pendek, zaman pendek cukup. Berapa jumlah laba normal yang islami untuk penjualan barang? Ah, berapa laba normal dari penjualan barang dalam penjualan Islam? Ya, ini panjang jawabannya karena anda menanyakan berapa. Jelas, tapi menanyakan apakah jawabannya pendek, iya dan tidak. Coba ulangi pertanyaan lagi. Apakah ada berapa? Berapa? Jelas dulu ya, ya. Ini bisa pendek jawabnya sih. Di dalam buku harta haram saya jelaskan berapa boleh mengambil keuntungan. Berapa persentasenya berapa yang boleh ada. Keputusan dari Oki dilihat kepada uruf. Selagi masih kebiasaan pedagang mengambil untung dalam kisaran harga tadi, Anda beli modal cuma 100 ribu. Tetapi pas Anda bawa ke kota lain, di kota ini orang jual cuma 150. Berarti Anda untungnya berapa? 50% kan? Ya. Ini masih boleh karena harga pasar sekian. Tapi dari harga pasar, orang jual 150. Anda dapatkan harga umpamanya 140. Anda ingin naikkan dari harga 150 tadi. Makanya tidak boleh melebihi dari 30% harga normal 150 tadi 30 nya berapa ini berarti 200 kan ya Hah? ya selagi yang berkisar antara 50 sampai sampai 200 masih boleh tapi 200 ke atas tidak boleh dalilnya mana Atulus Atulus wasulusu kathir batasan banyak dan dikit sedikitnya dalam hadis Abu Sa'id khudri adalah sesuatu tiga Wallah taala alam Allah barik fiik. Jadi apa hukumnya menerima sumbangan dari sebuah bank konvensional yang nantinya dia harus eh, menaruh logo bank tersebut pada investor sponsor. Ah. Tapi ini sponsor sponsori bank konvensional. Sponsor dari bank riba. Ya. Untuk acara apa ini? acara kajian ini nggak boleh. Ini kajian kita di riba haram, ini sponsornya riba. Bukan ini bukan sponsor ini. Bukan. Ya, sih. tolong ikut mem memperkenalkan bank ini, bank riba ke orang lain berdosa. Walaupun tidak diberikan uang, anda berdosa. Hmm? Walaupun tidak anda diberikan uang, anda berdosa. Ikut iklankannya. Apalagi ada kesepakatan untuk mengiklankannya dan ini adalah akad yang tolong dong dalam dosa. Allah melarangnya wala ta'anu al itsmi berdua jangan akan tolong menolong dalam huh, dosa dan musuhan. Wabillahi taufiq. Cukup, masih ada pertanyaan? Ini terakhir bertanya. Masih ada pertanyaan enggak Bapak-bapak? Kayaknya terakhir Bapak. Bapak masih ada yang bertanya? Cuci tangan sekarang dulu, cuci tangan dulu. Oh ya ke iya. nanti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ada dua pertanyaan. Satu yang menyambung sebelumnya. Silakan. Uh, saya bertanya tentang uh, bagi hasil, bisa bagi hasil. Saya mencari orang yang lima puluh terus dia teman-temannya lain yang punya uang dia kelola. Sebentar, ini investasi. Nanti ada bab khusus investasi. Atau buru-buru anda sekarang? Besok, mau enggak datang? Besok malam. Eh, tay, Alhamdulillah. Eh, kemarin Musa eh, kasih saya eh, ada orang bertemu pada saya. Terus sepertinya saya lihat dia susah untuk membagikannya, tapi tetap Kata siapa tidak ada? Sudah ada bedah dadanya? Itu itu perasaan saya. <laughs> Iya, iya. Itu perasaan buruk saya kan ya? <laughs> Baik. Kedua saya mau eh, berusaha mengamalkan dan bisa eh, berilah penangguhan utang kepada seseorang katanya apa yang bisa? Katanya, hadis katanya. Eh, pertanyaannya Gimana hadis katanya ini, akhirnya? Allah yang ada hadisnya adalah tajawazu. Dia bukan menangguhkan tetapi mengikhlaskannya. Ada di mana orang ini ketika menghadap Allah dan mengatakan kepada budaknya, bila aku wafat dalam Bani Israel, bila aku wafat maka bakar aku Lalu debu hasil bakarnya buang ke laut. Aku takut bertemu dengan Allah. Ya. Dalam hadis mahfukan hadisnya. Hadis yang ini dia orang ini tidak banyak membawa membawa amal ibadah, tetapi setiap budaknya menagih hutang, dia selalu mengingatkan tajawaz wanil mu'sir. Bila ada yang susah, lewatkan, maafkan. Jangan minta lagi. Maka ketika dia dihadapkan kepada Allah, maka Allah mengatakan nahnu ahaqqu bitajawuzi min. Aku lebih berhak untuk memaafkan dia. Maafkan. Terus atau dimaafkan sekalian. Ya. Lebih afdal dimaafkan. Iya kan? Coba tanya teman-teman yang berhutang kepada Anda. Jabdal yang mana bagi Anda? Dimaafkan atau ditanggungkan. Hah? Iya, iya kelas yang dimaafkan betul. Saya juga setuju. Kalau saya berutang kepada Anda juga ya afdal dimaafkan. Bentar. Yang ketiga? Aduh. <laughs> yang tadi kan udah kan nanti. Allah barik kita kelakarannya. تفضل يا شيخ تسمع يا شيخ ايوه اخ شيشه ما شاء الله شيشه ولا تشيشب ايوه سيسيب ممتاز ايوه سيسيب السلام عليكم Ya. Dan saya bolehkah kita mempunyai dalam rangka sakti seperti misalnya hmm. aku lari berlari kami berlari ini oh, kamu sama saya saya akan kasih Apa kamu yang Kalau kamu kalahkan saya, pacu lari nggak ada. Tapi kalau enggak kamu saya kasih kasih hadiah satu pihak saja. Ha. Ah. nice. Hadiahnya apa? Apanya? Masya Allah. Anak-anak istri di sini, Zat? Eh, baik. Anaknya itu ya? Masya Allah. Baik. Saya mau ikut lombanya. Yang mau ikut daftar. Adalah siapa yang al Quran silahkan. berapa? Oh, yang jelas tak, yang jelas. Tak, tidak tahu jelas. Gharar juga. Tak, nah. Sudah terjadi atau belum? Berani beliau luar biasa. Subhanallah. Jelas? Pertanyaan pertama apa tadi Pak Tino? Yang pertama, yang pertama, yang kedua, yang kedua. Ah, lomba lari dari satu pihak saja, hadiahnya boleh. Ya. Sama dengan musola. Bisa dikiaskan lomba lari dengan bergulat disebutkan oleh Abu Daud bahwa Rukana seorang pegulat Arab sore ini Muhammad Muhammad Rasulullah SAW kata oleh Rukana mari gulat dengan aku kalau engkau menang untukmu satu ekor kambing baik dilayani oleh Rasulullah SAW ya untuk jatuh si Rukana nah Ingat kamu tak satu kambing, ya. Ini pukulan andal akan ulangi lagi atau tidak? Penasaran atau tidak dia? Sama ini belum pernah jatuh. Sekali lagi yang masuk kambing lagi. Baik. <laughs> jatuh lagi dia. Sampai tiga kambing ngaku dia. Selama ini saya berbuat tidak pernah dijatuhkan oleh orang. Asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah betul Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, ambil kambingnya lagi oleh kamu. Ini menunjukkan boleh kalau hadiah dari satu pihak. Boleh. Ya, boleh. Kalau dari dua pihak tidak boleh. Kalau dari dua pihak dia mengatakan adu gulat. Kalau kalah kamu yang bayar. Kalau saya kelas saya yang bayar. Ini judi. Kalau Tapi lu setir boleh. Jelas? Saya tantang Anda. Kalau Anda tulis buku tentang muamalat yang ilmiah sampai 300 halaman, saya berikan hadiah 10 juta. Saya punya saya ratus halaman, Anda 1000 halaman. Lebih dari enam halaman ilmiah. Saya berikan hadiah 10 juta. Kalau Anda kalah tidak dapat apa-apa. Dan tidak bayar apa-apa. Kalau udah menang 10 juta. Sama nih itu boleh atau tidak ini? Ini boleh. Bila satu pihak saja. Tapi kalau saya mengatakan kalau saya anda kalah, anda yang bayar. Kalau saya, anda yang menang, saya yang bayar. Ini judi namanya tidak boleh. Wah ya Syekh. Oh. Dan kedua apa tadi? Sama. Saya yang Sayembara juga, tapi sekarang objeknya istri. Masya Allah. Daerah mana nih, Ustaz? daerahnya daerah mana ini sehingga teman-teman semangat Daerah mana? Malang. Malang. Jawa Timur. Uh, di Jawa Timur begitu. Saya bertanya di Malang. Silakan Anda. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Baik. Ya akhi Terlalu mudah anak desain disayang Tapi kalau hafal Quran Umumnya bertiga ingin meminang anaknya Mengatakan siapa yang terandai yang menyapa Quran Saya nikahkan Itu boleh Ya Tapi kalau tadi apa Kalau dengan dunia jangan Karena Rasulullah SAW mengatakan Fadfar jadi din Taribat Carilah yang dinnya yang paling baik Dengan itu engkau mendapatkan kebaikan Baik Allah baik Ada satu pertanyaan dari Umar Tapi satu lagi dari Bapak Silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Momon. Iya Allah, Muhammad juga besar. Muhammad Momon. <laughs> Dari Bandung Pak. Pada ahlan Pasar sahlan. Ada pertanyaan masalah usaha komunikasi Ya. Eh, Ada ketentuan dalam pembagian keuntungan atau berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dengan yang mengelola. Ya. Oleh Pak Muhammad eh, banyak yang menanyakan prestasi. Ini saya bahas dengan cara lebih rinci besok malam. Tapi secara umum, khawatir mungkin sebagian nggak bisa datang. Untuk pembagian modal, pembagian keuntungan, kesepak berdasarkan kesepakatan. Asal kalian setuju boleh. Jelas ini, ah? Buat investor umpamanya yang pemilik modal, dia nggak kerja, saya 30%. Anda kan Anda mengelola, untuk ada 70%. Setuju mereka nggak ada masalah. Sujud 40-60 gak ada masalah. Sujud 50 60 boleh. Jelas? Tapi untuk kerugian 100% ditanggung pemilik modal. Tidak boleh yang mengelola ini menanggung kerugian. Karena ini namanya riba, insya Allah akan kita bahas pada babnya. Jelas Pak Muhammad? Taufik insya Dan terakhir saya kira ya. Si A menyewakan sawah selama 4 tahun. Apa-apa? Si A si A apa si A? Si A. Menyewakan sawah ke B selama 4 tahun. Menyewakan sawah ke B selama empat tahun. Tapi pada tahun ketiga nomor tersebut dijual kepada si C. Pertanyaannya apa hukum jual beli itu? Sedangkan kalau sewa itu dibayarkan B ke A untuk 4 tahun. Ini jual beli tidak sah. Karena selama satu tahun tadi bukan milik dia manfaatnya. Maka kalau sudah, ter, sudah terjadi atau belum? Kalau sudah terjadi, dia harus kembalikan hak si A selama satu tahun tadi. Bikin keredaan yang baru. Pasah akad yang pertama tadi, minta keredaan yang baru, berikan uang dia. Ini selama satu tahun tadi haknya dia. Bagaimana anda menjualkan? Tidak boleh. Begitu juga anda hanya punya rumah kontrakan, sedang dikontrak oleh orang dan belum habis akad kontraknya Lalu ada yang ingin membeli dengan Anda maka tidak halal Anda jual ini. Tidak halal. Karena selama itu mas, jasa milik dia. Kecuali Anda syaratkan kepada pembeli, ini saya jual kepada Anda tapi dengan syarat orang yang kontrak ini sampai akhir tahun berhak di sini tanpa ada tambahan. Itu boleh. Jelas? Saya kira tadi pertanyaan penutup. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan esok pagi ya. Di tempat yang sama. Tempat yang di sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.